Maka dalam kesempatan ini insyaallah akan uh, kita bahas akan keutamaan-keutamaan daripada doa. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita akan bahas dalam kesempatan ini yang berkaitan masalah doa. Lebih khusus dalam kesempatan ini tentang keutamaan-keutamaan daripada doa. Apa keutamaan daripada doa? Maka sebagai dasar hukum yang pertama surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi dan ketika meminta kepada kamu bertanya kepada kamu ibadi hamba-hambaku kata Allah anni tentangku Fa inni maka katakan fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku qaribun dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan doanya seorang yang berdoa. Idza da'ani ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka sungguh akan dia memohon pengabulan kepadaku wal yu'minu bi dan dia beriman kepadaku, mereka beriman kepadaku la'allahum yarsudun agar mereka yarsudun mendapatkan petunjuk. Ikhwani fid din azali Allah wa iyyakum dalam ayat ini ditegaskan ketika hamba-hamba dari hamba Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Allah atau keadaan Allah dengan hambanya maka dijawab fa ini maka sesungguhnya aku adalah dekat Ujibu da'wat da'i. Aku mengabulkan menjawab seruan seorang yang menyeru idza da'ani. Ketika dia berdoa kepadaku, falyastajibu maka penuhilah kabulkanlah li bagiku yakni apa-apa yang telah Allah perintahkan wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepada kepadaku la'allahu yarsudun agar dengan beriman itu dengan memenuhi surat Allah mereka mendapatkan petunjuk ikhwan fillah yang bisa kita ambil eh, istifadah ya, dalam ayat ini bahwasanya petunjuk itu dicari petunjuk itu memang harus dikejar Bagaimana caranya? Ya dengan kita mendatangi majelis-majelis ta'lim. Seperti halnya rezeki kita cari, seperti halnya penyembuhan kita usahakan kita cari dokter yang bisa menyembuhi menyembuhkan penyakit kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takdir takdir Allah semua. Akan tetapi kita cari Petunjuk takdir Allah kita cari. Penyakit takdir Allah kita berusaha mencari kesembuhan. Rezeki pun takdir Allah kita berusaha untuk memperolehnya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, keutamaan daripada doa. Manusia harus berdoa karena ini memang merupakan kewajiban berdoa kepada Allah dan termasuk salah satu dari bentuk ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Wa rabbukum berkata Rob kalian ud'uni berdoalah kalian kepadaku astajib lakum niscaya akan aku kabulkan lakum bagi kalian innalladzina sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang menyombongkan diri an ibadati dari penghambaan dirinya terhadapku saya dahuluna jahannam dakhirin akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina hinadina ini jadi Allah sungguh sangat murka bukti kemurkaannya apa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina Ini menunjukkan Allah sangat murka. Allah mengancam orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan daripada doa. قل katakan Muhammad ma ya'ba'u bikum rabbi tidaklah Rokku ya'ba'u akan menyediakan memperdulikan bikum kepada kalian laula du'aukum jikalau tidak ada doa kalian Allah enggan terhadap kalian Allah tidak akan memberi memenuhi kalian laula du'aukum jikalau tidak ada doa kalian kalian tidak mau berdoa kalian tidak mau beribadah faqad kadzabatum maka sungguh kalian itu telah berbuat dusta Berarti orang yang tidak mau berdoa pada Allah termasuk di antara orang yang berdusta. Fasaufa yakunu lizama maka kelak akan ada baginya lizama yaitu lizama suatu ketetapan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ma ya'bikum Qul ma ya'ba'u rabbi laula du'akum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah bayan Allah Subhanahu wa taala annahu ghaniyun an ta'atil kull. Kullu. Sesungguhnya Allah ini tidak butuh atas ketaatan seluruh hamba-hambanya. Tidak butuh. Ayat ayal mubala walakin yubali bikum laula annakum tad'una wa ta'buduna Ini segala perhatian yang akan Allah perhatikan kepada kalian itu Jikalau tidak ada pada kalian berdoa kepada Allah Beribadah pada Allah Niscaya tidak ada perhatian Allah terhadap kalian Laula ini kalau dalam bahasa Arab ini disebut harful ini lintina. Ya harful lintina. lintina. Maksudnya apa? Huruf yang mencegah ya, karena ada pencegahan. Ada penghalang. Andaikan orang itu tidak berdoa, maka ada penghalang. Apa perhatian Allah terhadap dirinya? Laulah hakum tinain lim junah. Faqad fasawfa lizama Maka sungguh kalian telah mendustakan tauhid yakni tidak mentauhidkan Allah bin tauhid fasawfa yakunu lizama fasawfa yakunu jaza takdzib maka akan kalian menerima balasan dengan sebab kedustaan kalian laziman lakum yaitu sesuatu ketetapan bagi kalian berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala wa al yani adzabul akhirah Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan keutamaan daripada doa. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah ibadah. Kita butuh kepada Allah ibadah. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah thumma qara'a kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Rabb kalian berkata, Ud'auni serulah aku niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Sahihun rawahu Abu Dawud. Waqala Rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling mulia atas Allah di hadapan Allah minat doa daripada doa Hasan rawahu Tirmidzi hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Sholat adalah rangkaian daripada doa-doa. Banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah doa, bangun tidur doa, mau tidur ada doa, selesai makan doa, bersin ketika ada orang mengucapkan tahmid kepada Allah maka saudaranya mendengar mendoakan doa banyak doa Doa sangat mulia sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan kata Rasulullah tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia atas Allah daripada doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadah afdal ibadah ad Paling utama-utama ibadah itu berdoa. Itu keutamaan-keutamaan doa. Ringkasnya doa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan doa karena merupakan perintah orang yang enggan maka difonis sebagai orang yang menyombongkan diri orang yang menyombongkan diri dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina hina Allah Subhanahu wa taala enggan terhadap siapa mereka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. diancam neraka. Doa merupakan ibadah. Allah perintahkan berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Wajib. Doa sesuatu ibadah yang paling mulia. Bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seutama-utamanya ibadah adalah Ikhwani fiddin Allah wa iyyakum. Melihat betapa utamanya ibadah berupa doa ini, maka pastilah kita menginginkan agar doa kita itu diterima. Agar doa kita diterima. Maka di sini ada adab-adab yang perlu kita ketahui agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Min adabi du'a termasuk di antara adab-adab doa. Tentunya yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Al-doa al-ikhlas. Yaitu ikhlas memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada yang lainnya. min ah, min ahamil min ahamil adab termasuk di antara yang paling penting daripada adab-adab doa atau ibadah adalah al-ikhlas. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala Allah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Ghafir atau al-mu'min ayat 14. Allah maka serulah Allah. Berdoalah kepada Allah. Bagaimana? Mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas. Taat kepadanya. Lahuddin. Taat kepadanya. Lahu baginya adin agama. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir itu benci lau harfun tinain harfum tinai ain liwujudin ya harfum tinain liwujudin kan tanpa la lau mencegah ya tercegah huruf pencegahan karena apa ada walau karihal kafirun sekalipun orang-orang kafir itu benci. Berdoa dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas. Sekalipun ada kebencian dari orang-orang kafir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu diperhatikan ketika seseorang mau berdoa. Ini kelihatan remeh masalah adab. Tapi ini penting dan perlu juga bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita, maka kita harus segala sesuatu yang akan kita kerjakan kita mengilmuinya. Agar apa? Agar mantap. Agar apa? Agar dikabulkan apa yang kita lakukan daripada doa. Yang kedua, ayat Allah, ayat Allah wa huwa tahirun. Allah agar berdoa kepada Allah wahwa tohirun sedangkan dia dalam keadaan apa? Sedangkan dia itu tohir suci. Dalam keadaan tohir dalam keadaan suci. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sahihain dalam dua sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu al dia berkata qala Abu Amir berkata Abu Amir Kulli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mintalah kepada Allah mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru mintakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memintakan ampun li untukku kata Abu Amir. Abu Amir meminta kepada Abi Musa al Ashari agar memohonkan kepada Rasulullah sudi kiranya beliau memohonkan ampun untuk Abu Fad'a fad'a rasul sallallahu alaihi wasallam bima'in. Fad'a rasul sallallahu alaihi wasallam lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bimain dengan air fatawat fatawat doa. Lalu Rasulullah berwudu wa rafa'a Kemudian beli, dan beliau mengangkat kedua tangannya al hadis. Jadi sunnah yang kedua itu adalah tawadhu. Berwudu. tawabdo ayat tawadhu'u tawaddu'an ya atau tawadua, tawadua, apa nah wadu'a yadu'u wudu'an maknanya sama adalah wudu berbudu. jadi Sunahnya seseorang ketika berdoa dalam keadaan suci dan sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini di antara sebab-sebab diterimanya doa. Asbab min ijabatid doa. Dan di sini perlu saya sedikit jelaskan tentang kaifiyah rafil yadain ya, kaifiyah rafil yadain. Bagaimana uh, atau tata cara mengangkat tangan. Maka disebutkan oleh Syekh Abduktur Abdus Salam Aswai'ir ya. Beliau dalam uh, ceramahnya menegaskan menukil perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya dari apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya tata cara atau kaifiah ya mengangkat tangan itu ada tiga. Ada tiga. Di sini perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Antaja'ala batina batina kafaika batin ya batin ini batina kafaika kaibala wajhika engkau jadikan batinnya yakni telapak tangan ini menghadap wajahmu menghadap wajahmu bagaimana gini ya menghadap wajah waktu balas sama menghadap wajah juga menghadap langit ya jadi kafai kaf kafai ya ini al kafai al kafai ini ya. Dua telapak tangan ini menghadap wajah juga menghadap langit. Bagaimana? Dalam videonya beliau mempraktekkan itu begini. Begini. Ini menghadap wajah juga menghadap ke langit. Jadi begini. Ya, ini yang istilahnya toreko pertama, cara pertama. Seperti ini. Terus yang kedua, yang perlu kita ketahui dari cara mengangkat tangan antaja'ala batina kafaika. Engkau jadikan kedua telapak tanganmu qibala wajhika, tetap menghadap mengarah ke wajahmu wa atrafa asabi wa atrafal asabi ila sama dan ujung-ujung jari jemari ini ke langit. Ya, batin kafai ya kafai ya kafaika ala wajib kibala wajib kini wa atraf wa atraf al asabi' ya. ila sama bagaimana disebutkan begini beliau praktekkan dalam seperti ini tidak begini, tidak begini ya. Terlalu menyulitkan. Begini. Ininya ke langit. Itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, antaj'ala batinaka faida. Engkau menjadikan telapak tanganmu kibalas sama wa dhahiruhuma wajahika. dohir ini ya punggungnya telapak tangan ini mengarah ke langit kibala sama wa dhahiruhuma wajahika. punggungnya menghadap ke wajah beliau praktekkan seperti ini. Ini doa istisqa. Gini ya. Seperti ini. Istisqa. Ini mengarah ke langit dan ini ke bawah, ke wajah. Ini istisqa. Ahwan ada empat, ya, ada empat. Dan yang keempat, antaja'ala zahirahuma Dohirokna ini ilas sama. Dohirnya ini ke langit. Ya punggungnya ini ke langit. Wabat wabatinahuma dan batin yang dalam kafai ini al kafai qibala wajah menghadap wajah. Bagaimana? Seperti ini. Rasulullah berdoa seperti ini kapan? Ketika perang Badar. Dengan sikap Rasulullah mengatakan ya Rob, ya Rob gini, ya Rob seperti ini. Nah, inilah kaifiah Rob Eliyadai Tata cara mengangkat tangan. Ada berapa? Ada empat ya. Ada empat. Yang pertama begini, yang kedua begini, ya. Yang kedua begini, yang ketiga seperti ini istisqa ini ya, minta hujan. Ya, ketika Rasulullah khutbah Jum'ah ya di, mem memohon ujian itu sebegini. Terus yang bul badar seperti ini. Itu empat. Asia. Kalau hari Jumat pada intinya selain istisqa begini Rasulullah. Selain istisqa begini. Seperti itu cara-cara dan di sini mungkin sedikit perlu ingin saya sampaikan juga ya di antara adab-adab doa yang termasuk mengangkat tangan ada waktu-waktu yang memang kita ini diwajibkan mengangkat tangan ada waktu-waktu yang memang kita tidak diwajibkan untuk mengangkat tangan dan ada waktu-waktu yang kita kadang-kadang mengangkat tangan dan kadang pula tidak perlu mengangkat tangan. Nah, ini perlu kita saya sampaikan. Dan saya tulis ya dari apa yang diceramakan oleh Asyikh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam YouTube ya. Dalam pidato yang pendek ringkas tentang masalah keadaan mengangkat tangan inda doa. akhwal rafil yadain inda doa. Keadaan beberapa keadaan mengangkat tangan ketika berdoa. Beliau mengatakan inda ahli ilmu, ya. Menurut ahli ilmu, ya. Anna rafal yadain akhwal akhwaluhu salasa Mengangkat tangan itu keadaannya ada tiga. ketika berdoa. Yang pertama al-ula al-halatul Yang pertama ayakuna nabi nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi dzalikal ma'utin wa rafa'a yadayhi. Keadaan yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu uh, keadaan Rasulullah berdoa dalam keadaan mengangkat tangan maka mengangkat tangan sebagaimana apa yang Rasul lakukan ya sesuai dengan apa yang Rasul lakukan di suatu waktu apa tempat keadaan maka yang demikian itu adalah sunnah dan ibadah karena apa sesuai dengan contoh Rasul kapan itu ad-du'a ya ba'dar sesudah melempar jumrah ya sesudah melempar jumrah. Maka itu sunnah dan disunahkan pula mengangkat tangan. yaitu ba'da ramyil di sughra wal wusta. Ya. Jadi sughra yang pertama, wusta yang tengah dan tidak yang apa yang akobah, yang besar, al Yang dua itu, itu sunnah untuk berdoa dan mengangkat tangan. Dan di sofa wal marwa Ketika naik di bukit sofa Berdoa menghadap Ka'bah di Dan ketika di marwah berdoa El yaden dengan mengangkat tangan. Ya, ketika yom romjil jumrah al wusta asubra ah, al wusta itu dua. Dan ketika naik bukit sofa dan marwah itu Rasulullah mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan di waktu-waktu itu ya di keadaan-keadaan itu hukumnya sunnah ibadah. Karena Rasulullah melaksanakan ini keadaan yang pertama. Faham ya? Selanjutnya al-halatu keadaan yang kedua. qal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dinukil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam annahu da'a fi dzalikal mautin sesungguhnya beliau berdoa di tempat itu imma tafsilan aw ijmal secara apa penjelasannya secara tafsil atau global la yulqal an fi hadhil hala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu tidak ada nukilan ya yang sampai ke kita bahwasanya Rasulullah mengangkat tangan ya maka fi hadhil hala ar-raf'u yaqulu maka di keadaan di mana Rasulullah tidak pernah melaksanakan maka mengangkat tangan ini hukumnya apa bid'ah hukumnya bid'ah apa tidak ada nukilan dari yang sampai ke kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu mitel dijelaskan oleh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Rohul yaden 'inda khutbatil Jum'ah. Ya rohul yaden 'inda khutbatil Jum'ah. Mengangkat tangan ketika berkhutbah. Khotib berdiri mengangkat tangan begini, rohul yaden. Ini tidak ada asar, tidak ada apa hadis ya perbuatan Rasulullah yang melakukan seperti demikian ini. Fi ghairi fi ghairi istisqa, selain istisqa ya, pengecualian, ya, pengecualian. Istisqa Rasulullah ketika itu di hari Jumat Rasulullah datang begini. Tapi selainnya tidak. fa innahu maka sesungguhnya sahabat ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu da'a fil khutbah ghairil istisqa. Ya telah kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya berdoa dalam khutbah selain istisqa. Selain istisqa walaysa sahihan ma yaqulu ba'du ahli ilm anna ad-du'a fil khutbah li istisqa walam yathbut bal bal naqul thabat anna thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'a fil khutbah rafa'a asba'ahu rafa'a usbu'ahu jadi tidak ada hadis-hadis yang kuat yang menyatakan menegaskan Rasulullah mengangkat kedua tangan ya doa dalam khutbah Jumat. Yang ada yang sahabat doa ketika Rasulullah SAW berdoa dalam khutbah yarfa usbu'ahu. Ini yang sahih. Maka mengamalkan berdoa mengangkat dua tangan dalam khutbah dikatakan oleh Asyikh Sulaiman Al-Khairi adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW wasallam. Terus diantaranya doa ketika tawaf halal Ka'bah. Doa ketika tawaf halal Ka'bah. Maka tidak ada dalil yang menegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, ya mengangkat dua tangan, tidak ada. Beliau menyatakan tidak ditemukan hadis bahwasanya Rasulullah mengangkat tangan. Anna Nabi Sallallahu lam yarfah yadaihi fi hadal mautin. Tidak mengangkat tangan. Wa kadzalika fil mas'ah. Mas'ah. Apa mas'ah? Yaitu uh, antara sa'i, ya perjalanan sa'i antara sofa, marwah, perjalanan itu tidak ada Rasulullah mengangkat tangannya. Itu yang kedua. Jadi mengangkat tangan di waktu-waktu itu hukumnya apa? Lanjut. Saya lanjutkan ya. Iya, benar. Oh, Fasal awal. أشهد أن لا ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, menegaskan ada satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di situ tidak ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nukilan bahwasanya Rasulullah itu salam. Rasulullah SAW alaihi mengangkat tangan atau tidak nggak ada penjelasan sama sekali. Padahal waktu itu adalah waktu yang mustajab. Dikabulkan doa. Dan salah satu diantaranya ya sebab-sebab dikabulkannya doa itu mengangkat tangan. Akan tetapi tidak ada syariat sama sekali atau sunnah Rasulullah sama sekali yang uh, ditemui oleh para sahabat atau riwayat yang menegaskan Rasulullah pernah mengangkat tangan dan pernah tidak. Tidak ada nukilan sama sekali dalam hal itu. Semisal apa? Doa saat ini antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah lam yun lam yunqal fihi al-hal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali nukilan ya dari Nabi yang menyatakan Nabi Muhammad SAW itu mengangkat tangan filianya. Walam yunqal annahu da'a walam yarfa. Begitu pula tidak ada riwayat sama sekali yang menegaskan menerangkan Rasulullah berdoa dan tidak mengangkat tangan. Tidak ada penjelasan, tidak ada riwayat tentang hal itu. Rasulullah mengangkat tangan apa tidak? Maka keadaan yang ketiga ini bagaimana kita menyikapinya? Ditegaskan di sini dalam keadaan yang seperti ini di mana tidak ditemukan riwayat riwayat Rasulullah mengangkat tangan atau tidak ya maka disyariatkan ya bagi manusia sesekali mengangkat tangan gitu ditekankan kepada manusia kaum muslimin sesekali mengangkat tangan dan sekali-kali meninggalkannya karena tidak ada sama sekali riwayat yang menegaskan Rasulullah SAW antara adat dan iqamah mengangkat tangan. Maka sesekali kita mengangkat tangan, sesekali kita tidak. Dan banyak doa-doa memang yang kita tidak perlu mengangkat tangan. Ya, seperti ya mendoakan orang oh itu yang bers, apa orang yang apa bersih, ya apa? Yarhamukallah. Yahdikumullah yusri barakum. Kita tidak perlu tangan karena tidak ada riwayat sama sekali yang berkaitan dengan itu. Habis makan mengucapkan salam, ya kan? Tidak ada. Berjumpa salam. Ya seperti itu jadi ada tiga keadaan yang perlu kita ketahui untuk mengangkat tangan. Kapan sunnah, kapan bid'ah, dan kapan e, boleh-boleh uh, saja. Kapan dilakukan dan kapan sesekali ditinggalkan. Dan tata cara kefiah berdoanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab al ada empat kefiah yang bisa kita lakukan bergantian sesuai kebutuhan. Doa-doa biasa seperti ini. Seperti ini. Istisqa gini. Dalam keadaan khauf, takut, perperangan ini karena singkat doanya, ya Rabb, ya Rabb, tolong aku, kami tolong aku.